Faidah, faidah dan catatan-catatan penting. Yang pertama, badalu kulli min kulli samahu ibn Malik al-badal al-mutabiq. Badal kulli min al-kulli seluruh untuk seluruh. Ibnu Malik memberi nama yaitu al-badal mutabiq. Liwuku'ihi fi ismillah ta'ala. <clears throat> ya, istilah badal mutabik ini digunakan pada penggunaan atau di dalam menyebutkan badal terkait nama-nama Allah Ta'ala. Semisal pada firman Allah Ta'ala, ila suratil azizil hamidi Allahi. Kepada jalan al-aziz al-hamid, yaitu Allah. Fallahi badalu minal aziz. Maka kata Allah yaitu badal bagi nama Allah yang lain yaitu al-azizi. Ya Allah di sini sebagai badalu badalun mutabikun sebagai badal mutabik wala yuqalu badalu kulli minal kulli dan tidak disebut sebagai badal seluruh untuk seluruh dan zuru badaiul fawaid bisa dirujuk bisa dirujuk pada kitab Badaul Fawaid Mujibun Nida dan Hasyiatul Subban yang kedua min mawadhi'i badal syai'i min syai' atau al-badal mutabik di antara tempat dari badal seluruh untuk seluruh atau nama lainnya badal mutabik yang pertama yaitu posisi pertama pada al ismul al ismul zahiru atau al muarraf bi al ba'da min isyarati posisinya itu setelah isim zahir ya berupa isim zahir atau isim yang ma'rifah dengan al letaknya setelah isim isyarah nahu qaliha nahu qawlihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala wala taqraba hadhihi syajarata dan jangan kalian dekati wahai dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini maka syajarat di sana itu badal ya dan terletak dan dia ma'rifah dan terletak setelah uh, isim isyarah yaitu hadhi. posisi yang kedua al ismu ba'da ba'da kunyah letaknya setelah kunyah atau kunyah ya nama uh, kunyah misal Abu atau Ummu ya Abu Umar atau Ummu Hafsah dan seterus dan seterusnya. Contohnya radhiyallahu an Abi Hafsin. Semoga Allah merahmati Abu Hafsin. Itu kunyah bagi siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar di sana sebagai padal bagi Abi ya. Di mana Abi majrur maka Umar juga majrur. Alismu ba'dal laqab isim setelah nama julukan. Contohnya rahimahullahu Zainal Abidin. Semoga Allah merahmati Zainal Abidin. Zainal Abidin ini laqab bagi siapa? Ali bin Ali bin Al-Husain. Yaitu laqab atau julukan bagi Ali bin Husain. Maka Ali di sana sebagai badal ya dia terletak setelah laqab atau nama julukan. Selanjutnya i'rab di halaman 135. Al-i'rabu ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqima sabaqa i'rabuha i'rabuha fi babin na'ti. I'rabnya sudah berlalu pada bab na'at. Sirata badalu kulli min badalu kulli min kullin منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الذي الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أنعمت أنعم فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب عليهم على حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر والميم علامة علامة على جميع الذكور yang kedua, kumil laila illa qalila nisfahu kum فعل فعل فعل أم فعل أمر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الليلة ظرف زمان منسوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره إلا حرف استثناء حرف استثناء حروف استثناء حروف pengecualian qalila ah, mustasna pengecualian mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih nisfahu badalu ba'din badalu ba'din min kullin mansubun wa alatu wa, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih ya nisfahu badalu ba'di min kulli mansubun وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.